وبعد <clears throat> إخوتي في الدين <clears throat> أعزني وأعزكم الله kebahagiaan seorang muslim tatkala dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah adalah sesuatu yang semestinya kita semua memohon kepada Allah Subhanahu wa taala akan terhindarnya fitnah yang mana fitnah itu banyak disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan juga dalam hadis-hadis yang sahih sehingga kita sebagai seorang muslim apalagi ahlus sunnah tentu suatu hal yang ditekankan untuk melakukan asbab sebab-sebab terhindarnya dari fitnah tersebut dan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya menyebutkan solusi atau jalan keluar tersebut maka sungguh kebahagiaan tersendiri tatkala seorang muslim diberi hidayah oleh Allah dan taufiknya terhindar terjauhkan dari fitnah tersebut syaitan di dalam upaya menyesatkan hamba Allah kaum muslimin itu melalui sekian pintu pintu syubuhat dan pintu syahwat itu diantaranya makanya Ibnu Qayyim rahimahullah menegaskan dalam kitabnya Al-Fawaid dakhala an-nasu nara min salasati abwab manusia terjerumus ke dalam lembah nar <clears throat> neraka wal <clears throat> itu melalui tiga pintu. Yang pertama babu syubuhat. Bab syubuhat. Kerancuan dalam beragama. Yang mana kata beliau, syubhat ini itu syakan fid din. Membuahkan keraguan-keraguan terhadap agama ini. Kita bisa menyaksikan dan melihat kebingungan, keanehan dan berbagai macam bentuk perpecahan ketika satu kelompok atau individu yang mereka ini terfitnah dengan fitnah syubuhat hal ini menunjukkan bahwa mereka jatuh bingung bimbang akan agamanya tidak ada sandaran yang kokoh tidak ada pegangan yang kokoh karena mereka terbawa larut dengan syubhat tadi. Ikhwati fid din, a'azani wa a'azakumullah beda dengan satu kaum atau individu, satu orang. Ketika diberi taufik oleh Allah hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala di atas siratul mustaqim di atas jalan yang lurus jalannya para nabi jalannya para siddiqin jalannya para syuhada' dan jalannya orang-orang yang soleh yang benar-benar berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman salaful ummah mereka kokoh dan mereka tegar tenang dan merasa nyaman di atas agama dan manhaj yang mulia itu sekaligus bersatu ini yang mahal ini yang mahal Demikian dari berbagai sisi dan cara syubhat itu masuk dan setan pun berjuang untuk menyesatkan kaum muslimin dari jalan Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam bentuk cara-cara yang mereka tempuh. Oleh karenanya yang seperti ini pertama kali yang mesti kita lakukan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi hidayah Hidayah di atas al-haq. Demikian pula pintu yang kedua, babu syahwat. Pintu syahwat. Fitnah syubuhat yang pertama, yang kedua fitnah syahwat. Yang melahirkan lebih mengedepankan syahwatnya daripada kecintaan dan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Dua pintu ini yang paling banyak syaitan menyesatkan kaum muslimin. Sekarang dia menjadi ahlus sunnah, belum tentu besok dia di atas ahlus sunnah Tidak ada yang bisa menjamin kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka asbab sebab-sebab untuk istiqomah, sebab-sebab untuk kokoh di atas al-haq ini yang mesti kita lakukan, yang mesti kita tuntut, kita cari. Di samping memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. ikhwati fiddin a'azani wa azakumullah di satu sisi fitnah syahwat pun juga gencar fitnah syahwat itu juga demikian tidak kalah bahayanya yang bisa menjadi penyebab seorang itu sesat dan terkena fitnah syubhat di antaranya sebab syahwat sebab syahwat dunia wanita harta dua jenis ini yang bisa menghancurkan dan meluluh lantahkan agama seorang muslim ketika dia larut terbawa terseret oleh fitnah syahwat mal wanita mal dengan berbagai macam bentuk nisa wanita para wanita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi kata beliau inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal masing-masing umat ini memiliki fitnah dan fitnah yang menimpa umatku itu diantaranya fitnah mal mereka bisa menjual manhajnya demi mal demi harta wal billah mereka terseret dalam penyimpangan kesesatan itu juga diantara penyebabnya adalah mal maka ikhwati fiddin a'zani wazakumullah an-nafsu jiwa itu majbulah liman ahsana ilaih jiwa itu merupakan suatu hal yang jibiliyah akan berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadanya membalas budi diciptakan oleh Allah seperti itu. Kan ya. Kisah yang ma'ruf yang sudah antum ketahui sekian tahun yang lalu. Bagaimana kelompoknya Ali Hasan al harabi Salim Hilali grupnya mereka ini ketika membangun markas Albani itu dapat kucuran dana dari Iha Utturab. Masfur, Hasan Salman grupnya itu. Miliaran. Miliaran. Dan antum lihat rendah hina rendah dan hina ketika di antara mereka saling tuduh menuduh raibnya nilai mata uang ketika itu dengan jumlah besar rapat rapat rapat rapat jelsa jelsa jelsa kemana uang ini kok tidak turun-turun antar mereka. Salim, Masfur Hasan Salman, Ali Hasan di situ. Pada akhirnya dari tiga dari kelompok ini telepon ke pengirim dari Iya Uturas telepon loh kalau bahasa kita kurang lebihnya loh katanya sudah ngirim sudah ngirim kekurangannya untuk perbaikan ini membangun markas Albani ini oh ya sudah kok lama lu sudah ada resinya kan bukti pengirimannya coba dikirim dikirim resinya itu masuk ke rekeningnya Salim Hilali ya kan? sekian jalsah sekian rapat itu tidak ada yang ngaku kemana uang itu hina kan hina makanya Syekh Ali Hudayfi hafizahullah tatkala bercerita di depan kita ada salah seorang dulu pernah belajar kepada Syekh Mukbil mustafidnya Syekh Mukbil terperangkap terjerembab dalam fitnah mal datang ke Syekh Ali Hudayfi untuk merayu agar ikut menjadi orang yang menyebarkan dana-dana untuk sumbangan dan yang lainnya dari Yahuturok dirayu dirayu sampaikan begini nggak ada kaitannya dengan agama nggak ada kaitannya dengan ini murni sumbangan murni tabarruat begini begitu begini begitu nggak ada dan nggak ada kaitannya dengan kita nggak ditekan nggak dikasih persyaratan tidak ada murni menyalurkan uangnya muhsinin ke siapa yang membutuhkan bangun masjid ini itu dan sebagainya walhasil panjang pembahasannya terakhir Syekh Ali tanya Baik kita sekarang sepakati dulu kata Syekh Ihya Uturut ini yayasan Jum'iyah ini Hizbiyah apa bukan? Itu dulu. Sepakat? Naam. Hizbiyah. Tapi kan dengarkan dulu. Kita nggak pernah isma galam. Kalau kita sepakat hizbiyah Apakah berani antum mengingkari kehidupan tersebut? Sampaikan ke umat, ke kaum muslimin. Oh, yayasan ini yayasan hizbiyah. Waduh. Kalau itu tidak berani. Nah. Terkungkung. Gak bebas. Makanya para ulama itu betul-betul munsif jujur adil mereka dalam mendudukkan permasalahan tersebut jangan sampai menjadikan ahlul bid'ah atau hispi itu kita berhutang budi kepada mereka gak bisa apa-apa kasih uang ini sekian nah kenapa an nafsu majbulatun lima ahsana ilaih dia akan tidak enak akhirnya larut mau membantah apa apa yang dibantah adanya wala wal barok karenanya jadinya makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis la yakulu to'amaka illa taqi la yakulu ta'amaka illa taqi tidak makan makanan kamu kecuali orang-orang yang bertakwa tahu antum hadis ini diletakkan di bab apa oleh para ulama di bab jangan kalian bermajelas duduk-duduk bergaul kecuali dengan orang-orang yang bertakwa. Pergaulan itu akan membawa dia ketika pergaulannya dengan orang-orang yang bertakwa maka selamat dia biidnillah ketika pergaulannya persahabatannya perkumpulannya dengan orang-orang yang menyimpang yang terkena fitnah syubuhat maupun syahwat waliyadzubillah kedua-duanya tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali Allah tabaraka wa taala tidak ada yang bisa menjamin dia terhindar terselamatkan dari fitnah itu kecuali dengan izin Allah subhanahu wa taala awan ikhwan fitnah syahwat fitnah syubuhat dan masih banyak contoh-contoh yang lain yang mereka menyimpang dari jalan yang lurus dari dari, dari al-haq dengan sebab awalnya dunia maka kita kaum muslimin apalagi ahlus sunnah seharusnya kita mencari asbab istiqomah asbab terjauhkan dan terhindar dari fitnah dan pintu yang ketiga adalah babul ghadab emosi yang tidak terkendali ini melahirkan udwan baina khalqi permusuhan di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala wal billah. Makanya ketika datang sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ausini." "Ya Rasulullah, nasihati aku." Apa jawaban Rasul? "La taghdab." Jangan kamu marah. "Ya Rasulullah, ausini." "Ya Rasulullah, nasihati kami ya Rasulullah." Jawab, "La taghdab." Emosi yang tidak terkendali ini akan melahirkan permusuhan. Naam, ikhwati fiddin. A'azzani wa azakumullah. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwatkan oleh Abu Dawud dan disohikan oleh Syekh Mubil rahimahullah dari sahabat Migdad ibn Aswad radhiyallahu an Rasul menyatakan inna sa'id laman junnibal fitan inna sa'id laman junnibal fitan inna sa'id laman junnibal fitan walamanit tulia fasobaro fawaha hadith ini Ana pernah mendengarkan disampaikan secara ringkas faedahnya oleh Syekh Mustafa Mubrom di kediaman Syekh Robi Hafizahullah ketika Syekh Robi waktu itu berhalangan tidak bisa ngisi dars kemudian digantikan oleh Syekh Mustafa Mubrom majelisnya Syekh Robi ketika itu beliau menyampaikan dengan bahasa hadis dibaca rawahu Abu Dawud kata beliau wa sahahahu Syekhuna Mukbil wa sahahu Syekhuna Al-Mukbil Hadis ini dari Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Mukbil kata beliau faedah yang beliau sampaikan ringkas di antaranya kata beliau Rasul mengulang Inna sa'id laman junibal fitan Inna sa'id laman junibal fitan Sesungguhnya orang yang bahagia kata Rasulullah Adalah orang yang dijauhkan oleh Allah dari fitnah Ini menunjukkan betapa dahsyatnya fitnah itu Betapa jahatnya fitnah itu kata beliau ngeri sehingga Rasul mentambih diulang-ulang yang kedua kata beliau bahwa ketika kondisi fitnah melanda fitnah mewabah dia tetap sabar di atas istiqomah di atas al-haq maka bahagialah dia beruntunglah dia ini yang tadi anak sampaikan bahwa yang seperti ini yang paling pertama minta kepada Allah memohon kepada Allah as-sabat ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik ini penting Karena di kenyataan ketika fitnah melanda sudah ada saja korban yang larut dalam fitnah tersebut wal Yang kedua, yang juga harus kita tuntut kewajiban kita untuk menghindar fitnah tersebut tentu mencari asbab al-ilm. Ilmu bimbingan para ulama ahlus sunnah terutama yang kibar demikian para ulama salaf ketika ada fitnah mereka mencari mana yang kibar karena keberkahan ada pada mereka jangankan di bawah tabiin ke bawah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya itu tentang suatu permasalahan dari kanan muter terus fadol pada nggak berani langsung menjawab sampai muter keliling lagi sampai kanan lagi dan ketika ada permasalahan sesuatu itu yang dikuburkan, misalnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu para sahabat kibar Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bermusyawarah pun juga demikian. Tidak semua sahabat diajak, semuanya enggak. Dalam permasalahan tertentu, sahabat yang kibar. Makanya kata Syekhul Islam <clears throat> Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Raful Malam an Aimatil A'lam sering kita mendengar kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar. Tiga sahabat, dua sahabat ini. Terkhusus Khulafaur Rasyidin. Nah. Ikhwati fid din, a'azzani wa a'azzakumullah. <clears throat> solusi yang Rasul sebutkan di sini adalah sabar. Ketika fitnah berkecamuk. Ketika terjadinya fitnah. Dan ini sebagaimana juga Allah sebutkan dalam Al-Qur'an di surat Al-Furqan ayat ke-20 kata Allah Jalna ba'dhakum li ba'din fitnah atas birun. Kami jadikan satu di antara yang lain di antara kalian itu fitnah. Sabarkah kalian? Kata Sa'di rahimahullah Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam atau rasul secara umum fitnah lil mursal. Rasul itu menjadi fitnah bagi mursal bagi umatnya. Kaumnya, umatnya. Mursal ilaihim wah tibar lil muti'in minal asin dan rasul ini juga diutusnya oleh Allah sebagai ikhtibar ujian mana yang taat kepada rasul mana yang asin kan iya waja'ala ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun Rasulullah berdakwah mengajak umat manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala yang dijadikan oleh Allah sebagai uswah, suri tauladan untuk umatnya. Cuman manusia ini ada yang menyambut ajakan Rasul, ada yang tidak. Yang tidak nggak sabar. Dalam keadaan suatu yang pasti suatu yang pasti karena itu dari Rabbul Alamin yang mentaati Rasul itu pasti masuk jannah yang tidak mentaati Rasul dia nggak mau masuk jannah, enggan masuk jannah. Yang mengikuti Rasul pasti dapat hidayah. Yang tidak akan sesat. Itu suatu yang nggak bisa didebat atau didiskusikan. Memang seperti itu Allah nyatakan dalam Al-Qur'an wa intuti tuti'uhu tahtadu. Kata Allah, kalau kalian mengikuti Rasul, tahtadu. Niscaya kalian akan dapat hidayah. Demikian pula Rasul menyatakan kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku akan masuk jannah kecuali yang enggan, yang nggak mau. Ketika Rasul ditanya siapa yang enggak mau yang enggan masuk jannah ya Rasulullah? Beliau menjawab, "Man ata'ani dakhalal jannata wa man asani faqat aba." Barang siapa yang taat kepadaku dia akan masuk jannah. Dan yang bermaksud kepadaku dia enggan masuk jannah. Lah syaitan tidak tinggal diam. Terus terus berupaya terus dengan berbagai jalur agar menjadi pengikutnya syaitan iblis la'anahullah menyatakan kepada Allah la bi'izzatika la ajma'in illa min ibadikal mukhlasin demi keagungan engkau ya Rob kata iblis la aghwiyannahum ajma'in aku akan sesatkan seluruh hambamu illa min ibadikal mukhlasin kecuali hambamu yang ikhlas sumpah iblis dan mengutus bala tentaranya iblis untuk menyesatkan umat manusia ini agar ikut iblis diutus para syaitan dan laporan kepada iblis akan hasil usaha untuk menyesatkan hamba Allah manusia ini datang kepada iblis sudah fulan sudah mencuri kata iblis maaf al tasyik kamu belum berbuat sesuatu Berangkat lagi fulan sudah berzina. al tasyi belum. Terus kemaksiatan demi kemaksiatan. al tasyi kata iblis, belum berbuat apa-apa kamu. Haru ketika bilang fulan telah bercerai. Ya. Bagus. Dengan istrinya. Itu targetnya dari sisi ini. Maka ikhwati fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah. Demikian yang harus kita sadari, demikian pula orang kaya, orang miskin itu fitnah kata Sa'di rahimahullah. Wa ammal ghani wal faqr fitnah fitnah. Dan itu semua ada hikmahnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah jadikan satu dengan yang lain adalah fitnah. Wa hakada sairu asnafil khalaq fi hadhihi dar darul fitan wal ibtila wal ikhtibar. Demikian seluruh asnaf ahlus sunnah fitnah bagi ahlul bidah salafin fitnah bagi mereka yang menyimpang sururin antum tahu sururin rojain itu kebencian kepada ahl, ahlu sunnah kepada salafin lebih daripada bencinya kepada aliran sesat yang lain tabligh atau yang lainnya kebenciannya mereka kepada antum-antum ini lebih sangat Karena dinilai oleh mereka aliran-aliran yang ada itu nggak berbisa, malah malah diajak kompromi. Kalau halus sunnah, yang mereka takuti itu bantahannya yang ilmiah itu, agar umat terselamatkan dari kesesatan mereka, penyimpangan mereka. Ini yang mereka takutkan, lebih ditakuti. Dan demikian pula ikhwan muslimin nggak takut secara fisik perang dengan siapa pun takut. Takutnya sama penanya ahlus sunnah. Karena dibongkar tentang penyimpangan dan kesatan yang ada pada ikhwan muslimin. Demikian seluruh ahlul bidah atau seluruh hizbiyun itu sepakat untuk nyerang ahlus sunnah. Hati hati mereka itu pecah belah, centang perenang, tapi giliran menyerang ahlu sunnah jadi satu. Untuk melihat fitnah belakangan ini. Orang-orang yang marud, orang yang marid. Akhlaknya na'udzubillah. Kotor ucapan lisannya jadi satu. Untuk menyerang salafiyin. hati mereka nggak akan pernah bersatu. Naam. Ikhwati fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah. Dunia ini itu darul ibtila. Darul darul fitnah wal ikhtibar. Tidak ada satu orang pun yang menyatakan beriman kepada Allah kecuali akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah atas birun. Tetapkah kalian sabar dengan ujian itu? Sabar di atas taat kepada Allah. Sabar di atas taat kepada Rasulnya. Sabar di atas bimbingan para ulama ahlus sunnah. Itu. Jangankan kita. Nabi-Nabi Allah Rasul-rasul Allah pun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna asyaddal bala al-anbiya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tsumma salihun, tsumma al-amsal fal amsal. Yubtala ar-rajulu ala hasabi dini, fa in kana fi dinihi salabah zida fil bala'. paling beratnya ujian yang Allah berikan para nabi. Para nabi ada yang digergaji. Nah, dan berbagai macam bentuk dibakar, pokoknya sudah sama kaumnya betul-betul sekian adiah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diapakan oleh kufar Quraisy? bukan hanya sekedar mau dibunuh caci maki yang dengan ucapan yang kotor dibilang tukang sihir majnun dan yang lainnya tumasolihun kemudian setelah itu di bawahnya lagi ujiannya tingkat ujiannya solihun orang-orang soleh para sahabat nabi Tumal amsal fal amsal di bawahnya di bawahnya lagi. Seorang itu kata Rasulullah diuji oleh Allah sesuai dengan kadar agamanya dia, sesuai dengan kemampuan dia, sesuai dengan keilmuan dia, keistiqomahan dia. Semakin dia istiqomah, semakin dia di atas al-haq, semakin dia kokoh memegang manhaj yang hak ini, semakin ditambah oleh Allah ujiannya zida fil bala atas biru Ini solusinya. Walaman tulia fasobaroh fawaha. Yang nggak sabar ya sudah. Menjauh, menghilang dari ahlu sunnah. Berkumpul dengan orang-orang yang sakit kolbunya, akhlaknya yang rusak, pemahamannya yang nyeleneh, itu sudah pergaulannya sudah. Mana ada, uh itu loh salafi. Nah, kumpulnya dengan ahlul bid'ah ada. Itu loh hisbi nyimpang cuman masya Allah dikelilingi oleh salafiyin. Dah. Karena nggak mungkin bersatu. nggak mungkin. Nah, jiwa-jiwa itu kayak balentara. Kalau satu manhat satu akidah itu iktilaf bersatu. Kalau tidak tanakar otomatis. Demikian Al-Qur'an disebut Al-Furqan itu kan yufarrid bainal haq wal batil untuk memisah mana yang hak dengan yang batil. Makanya kamanas gitu loh, yang biasa sajalah, tidak usah pakai dusta, kemudian mengelabui umat, suka debat, biasa sajalah apa yang memang salah bertobat kepada Allah Subhanahu taala ikuti para ulama kibar selesai enak mudah bukan malah menjauh kemudian bersikeras di atas hawanya hawa bukan hancur sendiri hancur sendiri naudzubillah nah ikhwati fiddin a'azzani wa azakumullah itu yang pertama untuk menghindar dari fitnah sabar tadi itu kan, dan masih banyak tentunya pembahasan sabar adalah panjang sabar ketika taat kepada Allah sabar ketika menjauh maksiat kepada Allah sabar ketika tertimpa musibah itu juga bagian daripada menghindar daripada fitnah Makanya Rasul gambarkan. Rasul gambarkan dalam hadis yang sahih, badirul bil a'mal fitanan kaqita'il lailil muzlim yusbihu ar-rajul mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. A'udzubillah. Badiru bil a'mal kata Rasul, segera kalian lakukan oleh kalian, berlomba-lomba kalian untuk beramal soleh, amalan yang ikhlas karena Allah, amalan yang sesuai dengan tuntunan Rasul, lakukan oleh kalian, bersegera kalian, fitanan sebelum kalian tergilas oleh fitnah sebelum kalian terjerembab dalam fitnah. Pagi hari orang itu mukmin, sorenya sudah kafir kata Rasul. Sorenya dia mukmin, paginya sudah kafir. Sekarang fulan ahlus sunnah. Besok wallahu alam. Tahu kita. Sekarang menjadi ustadznya antum, besok sudah menjadi ustadznya mereka sudah. sudah dikuasai oleh hawa nafsunya. Siapa yang bisa menjamin? Nah, sudah nantang-nantang masyayikh. Sudah galilul adab terhadap para ulama Sudah merasa paling pintar dari sekian asatid yang ada. Na'udzubillah. Ini kalau sudah terkena fitnah seperti itu. Jadi rendah. Jadi hina. Pergaulannya siapa? Orang-orang yang mardo, orang-orang yang sakit. Akhlaknya rusak, omongannya kotor, wasah itu yang jadi sahabat. Na'udzubillah min dzalik. Memilih persahabatan dengan orang-orang yang keji dan kotor itu dibanding dengan orang-orang yang ahlus sunnah salafi. Itu dipilih, dikumpulkan, nyari bahkan yang dulunya diusir, ditarik lagi. Diusir, tarik lagi. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un la wa la quwata illa billah nah kenapa demikian kata Rasulullah SAW alaihi wasallam paginya mukmin sorenya sudah kafir sorenya kafir paginya sudah mukmin nah, sorenya mukmin paginya sudah kafir bi'u dinahu bi'ardin minad dunya dia jual agamanya demi potongan dunia arot arot itu bukan sekedar uang harta bukan kata Syekh Abdullah Bukhari ketika menjelaskan hadis ini hafizahullah itu na'am harta bagian daripada arot minat dunia segala yang ada pada dunia ini masuk dalam arut termasuk kedudukan jah fitnah tidak kuat mendapat gelar ustad naudzubillah min dalik sehingga dengan itu hubbuz zuhur sehingga dengan itu muncul kibirnya sombongnya Na'udzubillah. Na'udzubillah min dalik. Terfitnah. Menjual agamanya demi tadi itu. Harta iya, enam kedudukan iya. Ikhwati fiddin, <clears throat> a'azani wa azakumullah. Perlu diketahui bahwa sudah ada dua solusi tadi sabar dan amal soleh. <clears throat> yang berikutnya adalah pergaulan. Memilih orang-orang yang jujur, orang-orang yang soleh, orang-orang yang soleh. <clears throat> Allah berfirman dalam Al-Quran wa kunu maas hendaklah kalian berkumpul bergaul <clears throat> bersahabat dengan orang-orang yang jujur ini perintah Allah Azza wa Jal ikhwati fiddin A'azdani wa azakumullah Imam sadi dalam Taisir Kadir Rahman menjelaskan as-sidq wa kunu ma'as sadiqin itu as-sidqu fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi jujur dalam berucap, jujur dalam berbuat dan jujur dalam segala keadaannya dia. Kebiasaan ahlul bidah, hizbiyun itu dusta senjatanya mereka, alat mereka, tunggangan mereka itu dusta. Yang untuk melihat mereka orang-orang yang terfitnah. Apa yang mereka lakukan? Sekarang begini, besok sudah lain lagi. Jadi hina gitu loh, jadi hina. Karena dia masuk dalam fitnah itu jadi hina. Jangankan masalah perkataan, masalah kolbu pun juga harus kita memohon kepada Allah agar istiqomah jauh dari kedustaan. Ketika Rasul menyatakan wasadaqatu burhan. Ya. Nah, Sodokah itu burhan kata Rasulullah dalam potongan hadis. Burhan ala imani bukti keimanan dia karena orang-orang munafik itu enggan bersodokoh kedustaan ya akhi barakallahu fikum na'udzubillah min dalik. ciri khasnya orang munafik. Ketika seseorang masuk dalam fitnah ini, sudah tidak aman dari hal ini semua. Inna lillah wa inna ilahi roji'un Maka kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar kita tetap istiqomah Cari pergaulan orang-orang yang soleh. Cari pergaulan dengan orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang jujur. Buang egoisme gitu loh. Buang. Salah, salah, ngakui salah. Apa beratnya? Justru orang yang mengakui kesalahan itu orang yang mulia. Orang yang mulia, um, dia manusia, mesti punya salah dan diakui itu sebagai kesalahan. tobat kepada Allah, kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Hak Kemuliaan. Gengsi, kalau bahasa kita, gengsi itu satu bagian dari penyebab orang itu terhalanginya istiqomah. Coba dilihat, di Jack riwayatnya <clears throat> barakallahu fikum di masa Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ada salah seorang Malik gubernur lah di waktu itu tawaf di Ka'bah itu dalam syarah hadis man baddala dinahu faqtuluh tawaf kemudian bajunya itu kena injak seorang gubernur ini di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kena injak jatuh jatuh yang injak langsung dipukul sampai hidung retak Ya dilaporkan. Dilaporkan kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sepeninggal Rasul sudah tidak ada hukum dalam kolbu sudah. zahirnya sudah. Panggil berdua, disampaikan betul demikian diceritakan betul nah, makanya ditanya kepada yang dipukul tadi yang retak hidungnya itu apa yang kamu inginkan jawab kisos kisos baik kan nah ini minta kisos ya sudah kita tegakkan ya Amirul Mukminin kata si gubernur tadi itu bantah gengsi tidak mau mengakui kesalahannya gitu loh nggak mau Coba untuk melihat apa akhirnya orang ini naudzubillah min dzalik. Sampai berdebat Tanya lagi apa antum? Kisos. Kisos. Emosi. Si Malik tadi kebun tadi emosi dia. Ya Amirul Mukminin, kef antum ini kok lebih percaya kepada orang yang rakyat jelata ketimbang dengan anak begitu oh, kan Amir Muni ya tentunya cara da'an kahadal qul fa innakuma fil islami sawa tinggalkan kamu jangan umumkan gitu kamu ini kali ini sama-sama muslim mentang-mentang pangkat kemudian meremehkan yang rakyat, tidak bisa. Jangan ngomong kayak gitu. Da'an ka hadzal qaul fa innakuma fil islami sawa. Tinggalkan, jangan ngomong kayak gitu lagi. Kalian ini sama-sama muslim ya. Ya apa? Kisos. Udah, kisos. Tadi itu nggak mau mengakui kesalahannya gitu loh. Naudzubillah, naudzubillah antum lihat. Dan ini antum silahkan hukumi yang lain yang ruwet-ruwet itu. Tahu ruwet? Bahasa Ambon mungkin ruwet apa? Lain bahasanya mungkin. Nanti tanya kepada orang yang asli Jawa, apa ruwet? Nah, biar tahu. Ambon. Kan iya. Minta waktu. Ya Amirul Mukminin, ana minta waktu dua hari untuk berzikir. Ya, tentunya beliau sebagai seorang Amir Mukmin, nah minta persetujuan kepada tadi yang dipukul itu. Ya apa? Oh ya tidak apa-apa. Ya ispadol dua hari keluar dari majelis itu jalan-jalan sampai naudzubillah min dalik ketemu sama pendeta Nasoro diskusi-diskusi jadi Nasoro murtad murtad akhirnya naudzubillah itu gara-gara apa gengsi nggak mau mengaku salah kita manusia kok Kulu ibni Adam khotoun kata Rasul. Ini sudah fitrah. Setiap manusia itu mesti memiliki kesalahan. Wa khairu khotoin at-tawwabun. Sebaik-baik kesalahan dengan tobat kepada Allah Subhanahu taala, ini tidak mau. Akhirnya naudzubillah malah murtad. Makanya hati-hati. Ya, hati-hati. Jangan bermain api. Jangan. Ya Sudah. Sabar. Amal soleh.